Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari beberapa permasalahan terkait dengan pembatal-pembatal siam dan yang tidak sebagai pembatal asyam. Pada hari ini insyaallah kita memasuki pembahasan baru terkait dengan permasalahan siam juga yaitu asyam atau as ketika dalam keadaan safar. Bagaimanakah pandangan syar'i? dalam permasalahan ini. Al-Syeikh Al-Bassam Hafizahullah Ta'ala Sebelum menjelaskan beberapa hadis terkait dengan permasalahan ini Beliau Hafizahullah Ta'ala memberikan suatu mukaddimah Beliau berkata bab saumi fi bab saumi fi safar, bab saum ketika dalam keadaan safar. Safar maksudnya adalah bepergian. Beliau berkata, "Ja'at hadhihi syari'atu bil ahkamil muyassarah as-samhah." Syariat ini, syariat Islam datang dengan membawa berbagai hukum yang mudah dan penuh kelapangan. Tahqiqan liqaulihi ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Sebagai bentuk realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum" dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan atas kalian fid dini dalam agama ini min harajin dari kesusahan atau kesulitan. Wa qawlihi yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan juga sebagai bentuk realisasi dari firman Allah, yuridullah, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bikum terhadap kalian al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. فلما كان السفر غالبا فيه مشقة وصعوبة maka tatkala safar tersebut seringkali terdapat keletihan dan kesulitan wa annahu qit'atun minal azab dan bahwasanya safar tersebut merupakan qit'ah bagian dari azab khaffafa fihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan terkait dengan safar tersebut. Kita semua menyadari bahwasanya kondisi di saat safar berbeda dengan kondisi di saat mukim. Mukim tinggal di kediaman kita dan tidak melakukan perjalanan jauh. Maka tentunya kondisi ketika safar sangat berbeda dengan kondisi ketika dalam keadaan mukim. Kondisi ketika safar tentu terdapat sekian kesulitan. Baik itu tentang kenyamanan duduk kita, istirahat kita, ataukah terkait dengan kebutuhan MCK, kebutuhan untuk qabail hajah, buang hajat dan lain sebagainya, ataupun makan dan minum. Kondisi ketika safar sungguh berbeda dengan kondisi ketika mukim. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya safar merupakan qit'atun minal adab. Merupakan bagian dari adab. Nah, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim yang Maha Penyayang dan Al-Hakim yang Maha Bijaksana memberikan kepada hamba-hambanya at-takhfifat, berbagai kemudahan ketika dalam keadaan safar. Wa min tilka takhfifat dan di antara sekian kemudahan tersebut atau sekian keringanan tersebut ar-rukhsatu fil fitri fi nahari Ramadan. Ar-rukhsah adanya satu rukhsah, satu keringanan fil fitr untuk berbuka fi nahari Ramadan di siang hari bulan suci Ramadan. Artinya bahwa saum Ramadan yang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan ketika seorang hamba dalam keadaan safar Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keringanan baginya untuk tidak melakukan saum tersebut ketika dalam keadaan safar. Dan inilah topik pembahasan kita pada hari-hari ini insyaallah taala. Atau pekan-pekan ini insyaallah taala. Wahya rukhsatun mustahabbah. Wahya rukhsah atau keringanan berbuka keringanan untuk tidak saum Ramadan bagi seorang musafir merupakan rukhsah, merupakan keringanan mustahabbah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Tidaklah bagian dari kebaikan asyam melakukan saum fis safar ketika dalam keadaan safar. Insyaallah untuk hadis ini akan ada pembahasan secara khusus uh, pada saatnya. Wahya rukhsatun ta'ummu alladhi yanaluhu bis safari masyaqqatun wa ghairuhu wa ghayruhu mimman takunu asfaruhum rahah راحة ومتعة لأن الحكم للغالب وهي رخصة berbuka puasa ini berbuka puasa bagi musafir merupakan satu rukhsah, satu keringanan yang mencakup orang-orang yang melakukan safar yang di dalam safarnya tersebut terdapat masyakkah terdapat kesulitan, kelelahan, keletihan, safarnya adalah safar yang melelahkan wa ghairahu dan juga mencakup selainnya mimman takunu asfaruhum dari orang-orang yang safarnya rahah wa mut'ah yang safarnya itu tidak melelahkan bahkan safarnya menyenangkan li'annal hukma lil ghalib karena hukum dalam permasalahan ini adalah bagi keumuman. Dalam artian rukhsah keringanan untuk tidak melakukan saum bagi musafir di bulan suci Ramadan mencakup seluruh jenis musafir. Baik musafir yang safarnya terdapat kelelahan padanya atau musafir yang safarnya tidak terdapat kelelahan bahkan safarnya adalah safar yang menyenangkan. وبمثل هذه الأحكام اللطيفة وبمثل هذه الأحكام اللطيفة نعلم مدى ما تراعيه هذه الشريعة الكريمة من تخفيف ورحمة وملائمة للأوقات والظروف ومطالبة الناس بقدر ما يستطيعون dengan seperti hukum-hukum yang indah inilah kita mengetahui betapa syariat yang mulia ini benar-benar memperhatikan kemudahan, memperhatikan kasih sayang, memperhatikan kesesuaian terkait dengan waktu dan kondisi dan juga syariat ini benar-benar memperhatikan kemampuan umat manusia di dalam menjalankan syariat itu sendiri. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Sungguh kami telah riba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kami dan Islam sebagai agama kami serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kami. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah satu mukaddimah dari Asy-Syaikh Al-Bassam hafizahullah taala terkait dengan kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini terkhusus bagi para musafirin yang diantaranya adalah keringanan untuk tidak melakukan saum Ramadan manakala mereka dalam keadaan safar. kita masuk kepada hadis terkait dengan bab ini Al-Hadithul Hadi wa Thamanun Ba'dal Mi'ah An Aisyah radhiyallahu anha anna hamzah ibn amr al-aslami أن qala بن عمرو الأسلمي قال قال للنبي صلى الله عليه safari wa kana kathir wa kana kathir as-siyam قال إن شئت فسم وإن شئت فأفطر الحديث الحادي والثمانون بعد المئة حديث yang ke-181 عن عائشة رضي الله عنها dari أم umm المؤمنين عائشة رضي الله عنها سمغ الله meridainya أن حمزة ابن عمر الأسلمي bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah abid ahli ibadah mujtahid di kathrati siyam seorang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam menjalankan siam beliau adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan di sini qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam a asumu fis safari apakah aku melakukan saum ketika dalam keadaan safar wa kana katsiras siyam. Dan sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami ini adalah seorang yang banyak melakukan siam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In syi'ta fasum wa in syi'ta faaftir." In syi'ta jika engkau mau, fasum maka berpuasalah. Lakukanlah saum Wa in syi'ta dan jika engkau mau fa'aftir. Maka berbukalah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-181 ini merupakan suatu hadis yang mulia yang dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang suatu dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang sahabatnya yang bernama Hamzah bin Amr Al-Aslami radhiyallahu anhu. Hamzah bin Amr Al-Aslami adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak melakukan siam, banyak melakukan puasa. Dan beliau adalah ahli ibadah. Sementara beliau adalah seorang yang sering kali melakukan safar. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang lain, riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullah dan riwayat al-Hakim bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami berkata, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni sahibu dhahrin u'alijuhu." Aku adalah seorang yang mempunyai kendaraan yang seringkali aku gunakan kendaraan tersebut untuk safar. Usafiru wa ukrihi. Aku melakukan safar, seringkali aku melakukan safar dan juga terkadang aku menyewakannya. Warubbama sadafani hada syahru, yakni Ramadan. Dan terkadang ketika aku dalam keadaan safar, bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Wa ana ajidul quwwata alaihi. Sementara aku mendapati kekuatan untuk melakukan saum, tahan untuk saum walaupun dalam keadaan safar. Wa ajiduni an asuma ahwana alayya min an uakhirahu. Dan aku melihat jika aku saum dalam keadaan safar di bulan Ramadan itu lebih ringan bagiku dibandingkan aku harus menundanya. Fayakunu dainan alayya. Di mana ketika saum tersebut aku tunda, maka menjadi hutang atasku. Dan ini berat bagiku. Faqala maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ay ayu dzalika syi'ta ya Hamzah? Ayu dzalika syi'ta ya Hamzah?" Mana yang kau suka wahai Hamzah? Di sini di dalam riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim rahimahumallah disebutkan secara lebih rinci tentang kronologi pertanyaan yang diajukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagai penjelas dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang sedang kita pelajari. Demikianlah metode para muhadithin di dalam memahami hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mencukupkan satu hadis saja kemudian difahami dari hadis itu saja, akan tetapi mereka mengumpulkan berbagai riwayat terkait dengan permasalahan tersebut untuk kemudian dipadukan antara hadis-hadis tersebut lalu diambil satu kesimpulan atau satu pemahaman tentang apa yang dikandung oleh hadis-hadis tadi. Maka dari itu di sini kita bisa mengambil satu faidah bahwasanya seorang sahabat yang bernama Hamzah bin Amr al-Aslami ini, beliau di samping seorang yang ahli ibadah, rajin melakukan siam, di sisi lain beliau adalah seorang sahabat yang seringkali melakukan safar, melakukan perjalanan. Yang kadang-kadang dalam keadaan yang kadang-kadang safar tersebut dilakukan dalam keadaan pada bulan suci Ramadan. Saat itulah Rasul saat itulah sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Hamzah bin Amr al-Aslami menjelaskan tentang kondisinya bahwasanya beliau adalah seorang yang kuat untuk melakukan saum Sementara bila ditunda justru akan memberatkan beliau dan itu akan menjadi hutang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu pilihan, memberikan pilihan kepada sahabat Hamzah bin Amr al Aslami. Silahkan, apakah engkau mau saum ataukah tidak saum? Ini menunjukkan bahwasanya saum bahwasanya iftar atau fitr berbuka bagi seorang musafir merupakan salah satu kemudahan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya dan juga merupakan salah satu rukhsah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Adapun tentang hakikat hukumnya insya Allah akan kita bahas secara rinci dalam pertemuan-pertemuan mendatang tentang pendapat para ulama, perbedaan pendapat di antara mereka dan pendapat yang kuat dari perbedaan tersebut باذنillah taala. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini.